seputar takbir. Baik, akan berlalu lagi beberapa sebab yang lain. Insya nanti kita akan rinci atau kita akan simpulkan dari sebab-sebab tersebut. Kemudian di bait syair yang ke-8 kata beliau rahimahullah fa inna jami'al kauni awjaba fi'lahu masyiatu rabbil khalqi baril khaliqati Sesungguhnya seluruh alam ini seluruh alam ini itu terjadi diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Rabbil khalq baril khaliqah. Yang Maha memiliki makhluk yang mengadakan makhluk itu. Iya. Di sini ingin beliau tegaskan salah satu dari dasar keimanan di pembahasan takdir bahwa seluruh dari alam ini terjadinya seluruh dari alam yang atas maupun yang bawah serta seluruh makhluk yang ada padanya itu terjadi <clears throat> karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang <clears throat> yang menciptakan makhluk dan <clears throat> yang mengadakan makhluk itu. Dan ini sudah kita bahas ya tentang salah satu dari dasar pokok di keimanan kepada takdir adalah seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah sedangkan Allah tidak menghendakinya. Nah, ini mana? yang ditegaskan oleh Islam rahimahullah di dalam beberapa bait syair setelahnya. Kata beliau wadatu ilahil haqqi wajibatun bima لها من صفات واجبات قديمة كتب beliau dan zat ilah yang maha yaitu zat Allah ilah sembahan yang maha benar yang disembah oleh makhluk wadatu ilahil halq wadatu ilahil khalqi wajibatun bima laha min sifatin wajibatin qadimati jadi dat ilah para makhluk dat Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh makhluk itu adalah wajibah wajib adanya bima laha min sifatin wajibatin qadimati dengan apa yang terkandung pada dat Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat yang wajib dan sudah dahulu. Iya. Maksudnya di sini beliau terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh itu wajibul wujud. Keberadaannya adalah wajib wajib adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan nama-nama, dinamakan dengan nama-nama dan disifatkan dengan sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah adalah sifat yang azaliyah. Sifat yang sudah dari dahulu. Tidak ada awalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal, tidak ada yang sebelumnya dan maha akhir tidak ada setelahnya. Iya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dinamakan dengan nama-nama dan sifat-sifat, maka pasti dia itu wajib keberadaannya pada zatnya. Wajib ada maksudnya tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Dan tidak mungkin tidak ada. Dia maha cukup dengan dirinya sendiri, tidak perlu kepada selainnya. Iya. Dan ini bahasa yang dipakai oleh Syekhul Islam di sini dari bahasa-bahasa pendalilan akal. Alhamdulillah. Itu bahasa-bahasa yang kadang berjalan di lisan sebagian orang-orang filsafat. Beliau ambil dari hal yang benarnya. Hal yang benarnya mencocoki pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah dan akal. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ada. Dia wajib untuk ada dengan zatnya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang wajib ada pada zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dat Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya iya. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa pengadaan makhluk itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau dalam kelanjutan bait syair masyiatuhu ma'a ilmihi thumma qudratin lawazim datihi qadil qadiyati masyiatuhu ma'a ilmihi thumma qudratun lawazimu datillahi qadil qadiyati kehendak Allah bersama dengan ilmunya kemudian kemampuannya ini dari kemestian-kemestian dat Allah. Allah yang maha memutuskan segala persoalan. Iya. Di sini beliau ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan masyiah dari sifatnya menghendaki memiliki kehendak. Dan dia maha alim. Dari asmaul husna al-alim yang maha memiliki ilmu. Al-alim al alam Semuanya bermana maha memiliki ilmu. Terkandung di dalamnya sifat ilmu yang luas. Dan dari nama Allah adalah nama Al-Qadir Al-Muqtadir. Al-Qadir yang artinya yang maha mampu maha memiliki kudrah ini tiga dari sifat adalah dari kemestian dat Rabb kemestian dat Allah Subhanahu wa taala iya jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. Di antara namanya maha berkehendak. Maka tidak mungkin ada yang terjadi tanpa dia kehendaki. Sebagaimana tidak mungkin ada yang dicipta di luar ciptaannya karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang ditakdirkan di luar dari ilmunya. Karena Allah dari konsekuensi datnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini dari salah satu renungan ya dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi. Dari keindahan nama dan kandungan dari sifat itu mengharuskan konsekuensi iya Allah maha mampu maha mengetahui tidak mungkin ada sesuatu terjadi di atas muka bumi di luar dari ilmu Allah di luar pengetahuannya itu bertentangan dengan kesempurnaan sifat kemampuan Allah bertentangan dengan kesempurnaan sifat ilmu Allah bertentangan dengan kesempurnaan sifat kekuasaan Allah al qahar dan seterusnya dari kalau diurut dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan di sini beliau isyaratkan ya bahwa dari keimanan kepada takdir itu segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah dan dari keimanan kepada takdir segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya tidak mungkin keluar dari ilmunya ini dasar yang pertama dan ketiga yang telah kita uraikan dari keimanan kepada takdir kemudian kata beliau wa ibda'uhu ma syaa min mubda'atihi biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmati nah dan nah, ini juga dari keindahan ya pembahasan Syekhul Islam. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan menciptakan apa yang dia kehendaki dari ciptaan-ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu kata ibda artinya dia mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Iya tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari makhluk yang tidak ada contoh sebelumnya sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmati. Dengannya ada hikmah di dalamnya dan berbagai bentuk rahmat. Nah, di sini beliau ingin mentakrir dasar keimanan yang keenam dalam pembahasan takdir. Bahwa pada segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kita imani, kita imani keumuman hikmah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menakdirkan pasti memiliki hikmah yang agung di dalamnya ada hikmah yang agung di belakangnya. Nah, ini yang beliau bahasakan di sini biha hikmatun fihi. Pada ciptaan-ciptaan ini ada hikmah di dalamnya. Wa anwa'u rahmati dan berbagai bentuk rahmat. Ya maksudnya berbagai bentuk rahmat itu dari hikmah Allah. Kadang orang tidak mengetahui hikmah Allah di belakang ciptaannya. Iya. Iblis diciptakan misalnya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada hikmah. Dan mungkin saja di belakang ciptaan adanya iblis ada bentuk dari rahmat di sisi yang lain. Dan ini kita akan beri contoh nanti ya bagaimana yang diterangkan oleh para ulama dari hikmah penciptaan iblis. Sama dengan dosa dan maksiat. Di belakangnya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu ditakdirkan. Ada hikmah-hikmah yang agung. Pembahasan-pembahasan yang menunjukkan berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Iya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang dia kehendaki mengadakan dan menciptakan apa yang dia inginkan dan semuanya itu dengan hikmah iya di mana segala sesuatu diletakkan pada tempatnya masing-masing maka Allah tidaklah memutuskan kecuali di dalamnya ada kesempurnaan hikmah, rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Tidak mungkin itu. Ada hikmah di belakang penciptaan. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya batilan, sia-sia. Tidak ada gunanya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa segala yang diadakan oleh Allah itu tidak keluar dari keumuman hikmahnya atau tidak keluar dari kehendaknya dan apa yang diperintah maupun dilarang itu dicakup oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Iya. Jadi ini antum lihat ya beliau isyaratkan di bait syair yang ke-11 ini pokok keimanan yang keenam di pembahasan takdir. Kita yang mengimani bahwa setiap yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di belakangnya. Iya. Kemudian kata beliau, walasna idza qulna jarat bi masyiatin minal munkiri minal munkiri ayatihi mustaqimati. Ya harusnya ayati al-mustaqimata cuma di kasra untuk mengikuti qafiyah. Balil haqqu أن الله وحده له الخلق والأمر الذي في الشأته Ya, kata beliau dan kami jadi kalau kami berkata bahwa seluruh makhluk itu, seluruh yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah, semuanya di bawah kehendak Allah, itu bukan artinya bahwa kami ini orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang lurus. Dari ayat-ayat syariah. Iya. Sini beliau ingin isyaratkan dasar keimanan yang ketujuh di pembahasan takdir. Bahwa takdir itu tidak pernah bertentangan dengan syariat. Itu dasar keimanan yang ketujuh ya di pembahasan takdir. Bahwa Keimanan kepada takdir tidak pernah bertentangan dengan apa? Syariat. Jadi sekarang kalau kita katakan bahwa segalanya sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah. Apakah itu artinya saya mengingkari perintah dan larangan? Ayat-ayat yang istiqamah menunjukkan perintah dan larangan? Jawabannya tidak. Ya, balil haqqu bahkan yang benarnya annal hukma lillahi wahdahu. Hukum itu bagi Allah semata. Ya. Perhatikan Allah Maha memiliki hukum. Telah kita terangkan bahwa hukum terbagi berapa? Hmm? Terbagi dua. Ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Hukum kauni dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dari seluruh makhluk, menetapkan adanya. Dialah yang menetapkan siapa yang beruntung, siapa yang merugi, siapa yang penduduk sorga, siapa yang penduduk neraka. hukum kauni qadari. Dan Allah yang menetapkan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat. Ini diperintah, ini diwajibkan, dianjurkan, ini diharamkan, makruhkan. Allah yang menetapkan seluruh hal itu. Jadi seluruh hukum milik Allah. Kalau begitu, tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan. Karena Allah berfirman, Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini diantara pendalilan. Kenapa seorang itu tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat. Sebab semuanya adalah hukum Allah. Dan tidak boleh mempertentangkan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Jadi tidak ada hukum yang lebih indah dari hukum Allah. Jadi kalau ada yang mempertentangkan dalam hal ini, ini artinya dia menyelisihi dari kandungan ayat. Iya. Dia mempertentangkan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau lahul khalq wal amru alladhi fi syariati. Nah, ini juga sisi pendalilan lain. Milik Allah lah al-khalq penciptaan dan miliknya pula perintah. Alladhi fi syariati. Perintah di dalam syariat. Jadi Allah yang menciptakan, memerintah, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan dia pula yang menetapkan perintah, menetapkan syariat. Dan semuanya adalah milik Allah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan perintah itu penciptaan dan perintah tersebut. <clears throat> nah, baik. <clears throat> Jadi kesimpulan dari dua bait ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ingin menegaskan apa yang telah kita singgung di dasar pokok yang ketujuh dari keimanan kepada takdir bahwa ada perintah Allah memerintah makhluk ada larangan yaitu syariat dan tidak ada hujah terhadap seorang pun kepada Allah dia tunduk di bawah ketentuan takdir tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir ini yang telah kita sebut sebagai maqam al-jama' baina syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Tidak ada pertentangan di dalam hal tersebut. Dan ini dasar pokok ya akan diuraikan oleh Syekhul Islam. Beliau banyak di bait-bait syairnya di sini, beliau banyak menguraikan masalah masyiah, masalah hikmah dan masalah tidak bertentangan antara syariat dan apa? takdir. Justru tiga dasar pokok yang terakhir ini yang banyak diulangi oleh beliau di pembahasannya. Baik. Kemudian kata beliau, "Huwal Malikul Mahmudu fi kulli halatin." Lahul mulku min ghairi intiqasin bi Ini penegasan untuk apa yang telah lalu. Tambah lagi di sini. Huwal Malikul Mahmudu fi kulli halatin. Dialah Allah Al-Malik. Yang Maha berkuasa. Yang Maha Raja. Al-Mahmud yang terpuji fi kulli halatin pada segala keadaan. Lahul mulku baginya lah segala kekuasaan itu min intiqasin bisyirkati tidak pernah berkurang kekuasaannya karena dia punya partner atau kawan syirikat nah ini dari kandungan sebelumnya ya beliau memberikan kaidah umum Syekhul Islam memberikan kaidah umum kaidah umumnya Allah disifatkan dengan dinamakan dengan nama-nama Asmaul Husna disifatkan dengan sifat-sifat yang agung. Dari kandungan nama dan sifat-sifatnya itu sudah menolak dari ucapan ahlul bidah. Dari kandungan dari nama dan sifatnya itu mengharuskan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin ada yang keluar dari kehendaknya. Dan mengharuskan segala yang ada itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan bahwa Allah Maha Mampu untuk segala sesuatu. Itu kandungan dari asma al-husna dan sifat-sifat al-ulya, sifat yang tinggi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini beliau tambahkan lagi sebagaimana Allah dari namanya Al-Malik yang Maha berkuasa, Al-Mahmud yang terpuji. Iya. Dan ini Al-Mahmud dari pengkhabaran, pengabaran. Dia dipuji Jelas ya? Jadi dua ini kalau direnungi, maha berpuasa dan maha terpuji. Renungi dua hal ini. Maka ini mengharuskan bahwa setiap dari ciptaannya itu pasti ada hikmah di belakangnya. Seluruh dari syariatnya itu adalah hal yang agung. Tidak ada tidak ada pertentangan antara syariat dan takdirnya. Karena Allah Maha terpuji di dalam segala hal. Terpuji pada datnya, terpuji pada rububianya, terpuji pada uluhiyahnya terpuji pada nama-nama dan sifatnya, terpuji pada syariat dan agamanya, terpuji pada ketentuan dan takdirnya. Semuanya terpuji. Karena itu dari hal yang keliru kalau dia pertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Sebagaimana kekuasaan Allah itu mencakup segala hal. Mencakup segala hal. Dia yang berkuasa di atas seluruh makhluk. Kekuasaan yang meliputi segala sesuatu. Iya. Maka tidak mungkin ada yang terjadi di tengah makhluk ini di luar kehendaknya. Itu bertentangan dengan makna maha berkuasa. Apalagi kalau dipikir seperti ucapannya orang-orang Qadariyah Nufah dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan si hamba itu dia menciptakan perbuatannya sendiri. Kok bisa dia mencipta di dalam kekuasaan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini bertentangan sekali dengan kandungan dari apa? Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jelas ya? Karena itu renungan terhadap Asmaul Husna itu itu mewarnai segala bentuk syariat. Segala bentuk pembahasan. Sampai di pembahasan takdir kalau direnungi itu mengukuhkan seseorang bisa memahami membuatnya paham permasalahan takdir dengan apa? Dengan sangat mudah. Iya. Jadi ini maksud dari Syekhul Islam di sini rahimahullah bahwa Allah itu Maha berkuasa, Maha terpuji pada segala keadaan, baginya kekuasaan tidak pernah kurang oleh syirikat karena Allah tidak ada syirikat baginya. Iya. Maka kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan pujian untuknya. Maka ini mencakup segala hal. Dan Allah terpuji pada keutamannya, pada rahmatnya, pada keadilannya, pada hikmahnya, pada kebaikan yang dia berikan. Terpuji pada segala hal. Baik. Jadi ini kaidah-kaidahnya, ya, dasar-dasarnya. Perhatikan ya, bermanfaat sekali dari tujuh kaidah dasar yang saya sebutkan di awal pembahasan. Itu selalu diperhatikan. Sebab banyak dari uraian-uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dibangun di atas kaidah-kaidah itu. Nah, dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Kemudian beliau berkata, ini mana-mana beliau ulangi ya, di banyak tempat di sini. Kemudian beliau berkata, "Fama syaa'a maulana al-ilahu fa innahu yakunu wa ma la la yakunu bihilati. Maka apa yang maula kita Al-Ilah Allah yang maha diibadahi yang memberikan walayah, perlindungan, pertolongan kepada kaum mukminin. Apa yang Allah kehendaki, fainahu yakun, itulah yang terjadi. Wamana dan apa yang Allah tidak kehendaki, la yakunu bihilati, tidak akan terjadi sama sekali. Walaupun dia cari makar, cari teknik untuk mengadakannya. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Jadi kandungan dari bait syair ini bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada suatu apapun di atas muka bumi ini tidak dalam bentuk gerakan maupun ketenangan, tidak ada yang diberi hidayah atau disesatkan semuanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari dasar pokok keimanan dalam takdir. Sudah kita uraikan di dasar yang keberapa ini? Hmm? Bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah di dasar yang keberapa? Di dasar yang ketiga. خير Allah firman warabuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Iya. Dan ini semana ya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أأنت وذا لم تعن ومنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن apa yang kau kehendaki Allah itu pasti terjadi walaupun saya tidak berkehendak ya kalau saya tidak menghendaki sesuatu tapi Allah menghendaki terjadi, tidak mungkin. Kehendak saya yang berjalan, pasti kehendak Allah yang terjadi. Demikian pula sebaliknya, wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang saya kehendaki, walaupun saya berusaha berupaya, tapi kalau engkau tidak menghendaki terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Engkau menciptakan hamba-hamba di atas ilmumu. Ini dari keimanan terhadap ilmu ya. Wa segala yang ditakdirkan berjalan di atas ilmu Allah. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin di atas ilmu Allah itulah berjalan segala ketentuan takdir. Ini anak muda ditakdirkan dia muda, ini ditakdirkan tua, mencapai usia tua, ditakdirkan begini dan begitu semuanya di atas ilmu Allah. Yang sana engkau beri nikmat, yang sana tidak diberi anugerah. Diluputkan nikmat terhadapnya. Yang sana engkau bantu, yang di sana engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang bagus wajahnya ataupun akhlaknya eh, jelek eh, wajah pun akhlaknya dan di antara mereka ada yang bagus wajah maupun akhlaknya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah. Jadi jelas ini ya, saya tegaskan lagi bed syair yang ke-15 ini ini Syekhul Islam kembali menegaskan bahwa segala penciptaan itu terjadinya maupun tidak terjadinya itu semuanya dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kemudian kata beliau, "Wa qudratuhu la naqsa fiha wa hukmuhu ya'ummu ghala takhsisa fi dhil qadiyati." Wa qudratuhu kemampuan Allah tidak ada kekurangan padanya, la naqsa fiha wa hukmuhu demikian pula hukumnya yaumu fala takhsisa fi dil qadiyati <clears throat> hukum Allah umum hukum Allah itu umum ya telah kita terangkan ya di pembahasan hukum hukum terbagi dua ada hukum kauni dan ada hukum apa syar'i dan rinciannya lebih umum lagi iya karena ahkam itu ada berbagai macam ada ahkam qadariyah, ada ahkam syariah, dan ada ahkam jazaiyah. Ada hukum yang bersifat syar'i, perintah dan larangan syariat dan agama. Ada hukum yang bersifat qadari, ini hukum diputuskan dia beruntung, merugi, akan meninggal, akan hidup, akan sesat, akan mendapat petunjuk. Itu hukum-hukum qadari. Data hukum jazai, pembalasan di hari kiamat nanti. Siapa yang dibalas dengan sorga, dengan kenikmatan, dengan keindahan, dan siapa yang dibalas dengan neraka, dengan siksaan dan dengan keburukan. Itu hukum pada hari kiamat. Semua hukum Allah adalah yaum, mencakup seluruhnya. Fidil qadiyati pada masalah ini, pada masalah takdir ini. Nah, ini sudah berlalu ya. Baik. Jadi kemampuan Allah dan hukumnya itu tidak ada kurangnya dan mencakup segala sesuatu tidak ada yang diperkecualikan darinya <clears throat> kemudian kata beliau uridu bila anna al hawaditha kullaha biqudratihi kanat wa mahdil masyiati dan yang saya inginkan dengan pembahasan ini dengan kalimat yang telah berlalu bahwa seluruh hawadith seluruh yang terjadi itu terjadi dengan kemampuan Allah dan semata kehendaknya. Nah, ini yang ingin beliau tegaskan lagi. Ya, jadi seluruh pembahasan itu beliau menegaskan bahwa apa yang terjadi dari makhluk, seluruh hal yang diadakan ini, itu semuanya teradakan, tercipta, semuanya dengan kemampuan Allah. <clears throat> semuanya dengan kemampuan Allah dan semata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. ya. Jadi ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan menunjukkan makna yang sama. Apa yang dia kehendaki yang terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Iya. Dan kalau dia menghendaki sesuatu, Allah Maha mampu melakukannya. Kalau dia tidak menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tidak terjadi. Walaupun kemampuan Allah tidak ada batasannya. Iya. Walau syaa Allahu maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Andai kata Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Andai kata Allah menghendaki, Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Kumpulkan di atas petunjuk kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dan ini makna sudah berlalu ya. Cuman beliau ulangi lagi penegasannya. Kemudian kata beliau, "Wa malikuna bi kulli ma qad aradahu lahul hamdu hamdan ya'tali kulla midhati." Wa malikuna, dan Allah yang Maha memiliki kita ini salah satu dari asma dari Allah Al-Malik. Ya, kulillahumma malikal mulki. Dan salah satu kiraat Maliki yaumiddin yang kita baca Maliki yaumiddin. Di bacaan Hafs dan selainnya. Allah yang maha memiliki kita pada segala hal yang dia kehendaki. Iya. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah yang maha berkuasa, maha memiliki kita. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Lahul hamdu hamdan ya'tali kulla midahatin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian pujian yang terus tinggi bersamanya melebihi segala jenis pujian. Iya. Maksudnya Allah itu maha terpuji dengan pujian yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari pujian kepada Allah. Dan ini semuanya sudah kita terangkan ya bahwa dari kandungan Allah yang maha berkuasa, maha memiliki, tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendaknya. Dan tidak mungkin ada yang terjadi tanpa pengetahuannya. Iya, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala terpuji pada segala perkara, pada segala hal, pada segala keadaan, maka tidak mungkin ada dari hal yang ditakdirkan itu keluar dari keutamaan hikmah dan keadilannya. Itu tidak mungkin. Nah, ini dasar-dasar pokok ya bagaimana beliau tanamkan pembahasan ini. Kemudian kata beliau, "Fainna fil khalqi min ni'amin sarat wa min hikamin al-uqul al muhakimati." Umuran yuharu al aklu fiha idza ra'a min al hikam al ulya wa kull ajibatin wa kull ajibatin. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di tengah makhluknya memiliki nikmat-nikmat. Iya. -nikmat. Ini beliau ulangi lagi dari bentuk ta'lil ya. Allah memiliki berbagai nikmat di tengah makhluknya nikmat yang berjalan. Itu anugerah. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Bahkan kadang seorang hamba berada di atas sebuah nikmat, dia tidak sadar dan dia ta tidak tahu bahwa dirinya di atas sebuah nikmat. Iya. Nikmat Allah banyak sekali berjalan. Demikian pula wa min hikamin fawqal uqulil hakimati. Dan Allah di tengah makhluk memiliki hikmah-hikmah yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal yang bijaksana. Ya. Kadang ada akal ahli hikmah. Bersama dengan itu, dia kadang tidak tahu apa hikmah di belakang sesuatu, tidak bisa dia tangkap. Tapi subhanallah, Allah memiliki hikmah yang maha agung di belakangnya. Umuran yuharul aklu fiha. Perkara-perkara yang akal itu heran melihatnya. Ini pada hikmah yang dikabarkan ya. Kalau dia lihat dari hikmah yang dikabarkan, akal itu heran dalam melihatnya. Ya. Takjub. Idza ra'a min al-hikamil ulya wa kulla ajibatin. Apabila dia melihat dari hikmah yang maha tinggi dan berbagai keajaiban. Berbagai keajaiban. Iya. Di sini beliau ingin memasukkan salah satu pembahasan di pembahasan takdir bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala itu atau segala yang ditakdirkan itu pasti Allah memiliki hikmah di belakangnya. Dan dari hikmah-hikmah tersebut ada hikmah yang bisa ditangkap oleh akal dan membuat akal itu takjub, kagum terhadapnya. Dan ada hikmah yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Iya. Tapi hikmah ini adalah di atas segala hikmah yang pernah dipikirkan oleh ahli-ahli hikmah dari manusia. Nah, maka syariat itu ya. Syariat itu tidak pernah mendatangkan hal yang mustahil. Syariat mendatangkan dari perkara-perkara bisa dipahami, tapi kadang membuat orang itu kagum, takjub, heran luar biasa dari kandungannya mengherankan iya hanya saja bukan mustahil iya maka ini kandungan pokok ya yang ingin beliau tegaskan di sini di dalam bait syair ini bahwa seorang hamba wajib meyakini bahwa perbuatan Allah, perintah Allah, takdir Allah dan syariat Allah itu meliputi hikmah-hikmah yang sangat agung dan mendalam yang mencengangkan akal-akal orang yang bisa berpikir. Iya. Di antara hikmah itu ada yang diberitahu, mungkin ditunjukkan kepadanya. Dan ada yang tidak ditunjukkan kepadanya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala dari ucapan beliau indah dan kaidah yang sangat mendalam Kata beliau, "Laisa ittila'u katsirin minan nas, bal aktsaruhum ala الله fi kulli syai'in nafi'an lahum, bal qad yakunu darran." Kata beliau, kebanyakan dari manusia atau yang terbanyak dari manusia ya, tidak mesti mereka mengetahui hikmah-hikmah Allah pada sesuatu tidak mesti pengetahuannya itu bermanfaat bagi mereka. Bahkan kadang berbahaya kalau dia tahu. Karena itu kalau ta'ala Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a intu badalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau sesuatu itu tampak bagi kalian apa hakikatnya, apa hikmahnya, itu akan menjelekkan kalian sendiri. Iya. Jelas ya? Maka di antara hikmah ada yang memang tidak diberitahukan. Dilarang untuk menanyakannya. Sebab kadang kalau dia tahu, jiwanya kadang belum siap untuk melakukannya, belum siap mengerjakannya. Iya terkait pada diri dia sendiri akan membahayakannya. Walaupun di belakang hikmah Allah, di belakang ketentuan Allah pasti ada hikmah yang agung karena semua perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada kejelekan di belakangnya. Iya. Maka ini pembahasan yang agung. Kaidah yang apa namanya? sangat besar. Ya kata Ibnu Qayyim, kalau kita ingin menghitung-hitung dari hikmah Allah di tengah makhluk dan perintah yang bisa kita cerna, orang-orang yang seperti kita, kata al Qayyim mencernanya, maka mungkin kita akan mendapatkan lebih dari puluhan ribu di dalam pembahasan syariat, di pembahasan penciptaan, bagaimana hikmah-hikmah Allah. Puluhan ribu kita dapatkan. Itu bersama dengan apa? pendeknya pemahaman kita dan kurangnya akal dan pengetahuan kita. Tetapi seluruh dari ilmu makhluk itu ketika disandarkan kepada ilmu Allah, maka ilmu dari makhluk itu akan sirna, membias pergi. Seperti cahaya lentera kalau dihidupkan di tengah terangnya matahari. Ya Jelas ya? Ini siang hari bolong, coba nyalakan lampu. Lampu jalan. Tidak ada gunanya lampu jalan itu. Habis dari cahayanya. Jelas ya? Nah, ini penggambaran kata Ibnul Qayyim, pendekatan. Ya. Nah, hakikat perkara lebih daripada itu. Maka kalau ada hikmah yang diberitahukan, itu sedikit dari rahmat Allah diberitahukan kepada kita. Kita mengambil manfaat. Kalau tidak diberitahukan, tidak usah bertanya-tanya. Kadang kalau kita bertanya-tanya, kita sendiri yang mendapat apa? Kejelekannya pada sebagian hal. Ya. Karena itu, tidak semua orang cocok menanyakan hikmah, tidak semua orang cocok menanyakan hikmah. Ini berjalan ya di tengah, di tengah apa? Kehidupan. Ya. Di tengah pondok pesantren misalnya, Semuanya urusannya masing-masing. Pengajar urusannya mengajar, murid urusannya belajar. Iya. Mungkin ada hal-hal tertentu di pondok itu seluruhan, tidak mesti si murid tahu, tidak mesti sebagian guru tahu. Jelas ya? Sebagian murid tahu mungkin ada hal yang berat baginya. Sama di dalam sebuah pasukan perang. Iya. Yang pimpinannya dia mengerti strategi, yang pasukannya dalam melaksanakan melaksanakan kalau pasukan diberitahu strategi maka dia kurang fokus nanti melaksanakan apa tugasnya dan itu berjalan di dalam kehidupan dan segala sesuatu itu perlu diketahui ya ada dari hikmah-hikmah dari rahasia-rahasia tertentu iya. itu cocok diketahui pada keadaan tertentu tapi harus diketahui bahwa seluruh dari takdir Allah ada hikmah Allah di belakangnya. Dan seluruh perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. فنؤمن أن الله أز بقدرة وخلق وإبرام لحكم, لحكم المشيئة فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمة وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه, كر نفوه وكر راجعين بحيرته كتب لي maka kami beriman. Maka kami beriman bahwa Allah azza bi kudratin. Allah itu maha aziz, maha agung dengan kemampuannya, penciptaannya, wa penciptaan, wa ibram, dan penyempurnaannya. Di ibram itu artinya dipastikan terjadi sudah, selesai, beres. Tidak bisa berubah lagi. Itu mubram. Ya, kalau dikatakan akadnya sudah mubram, itu akadnya sudah beres, selesai, sudah putus semuanya. Iya. Di hukmil masyiati. Itu semuanya terjadi dengan hukum kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita imani ini. segala yang ditakdirkan itu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung. Pada kemampuannya, penciptanya dan apa yang telah dia putuskan. Wa nuthbitu hadza kullahu li ilahina. Dan kita tetapkan seluruh hal ini untuk ilah kita. Dialah Allah yang mengadakannya, menakdirkannya, menghendakinya, menciptakannya, maha mampu atas segala sesuatu. ونثبت ما في ذاك من كل حكمة dan kita tetapkan segala hikmah di dalam hal tersebut iya segala hikmah dalam hal tersebut kemudian beliau berkata wa hada maqamun talama ajazul ula wa hada maqamun talama ajazul ula dan ini maqam pembahasan ini kedudukan pembahasan ini ya, sudah lama sekali orang-orang itu maksudnya orang-orang yang menyimpang orang-orang Qadariyah yang menyimpang itu mereka ajaz mereka tidak mampu ya, memahaminya dengan benar nafauhu akhirnya mereka menafikan wakarru raji'ina bishiratin maka mereka pun mundur ke belakang kembali membawa kesengsaraan dan kembali membawa kebingungan. Iya, kembali membawa kebingungan. Jadi ini pokoknya. Padahal dasarnya mudah sekali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Iya. Dasar yang ketiga, diimani bahwa Allah bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Dasar yang kelima, Allah punya kehendak. Apa? Hamba punya kehendak. Hamba punya pilihan dalam perbuatannya, tapi kehendak hamba dan pilihannya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang keenam, kita imani keumuman hikmah Allah bahwa pada segala yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah. Dasar yang ketujuh, diimani bahwa syariat dan takdir itu tidak bertentangan. Semuanya dari hukum Allah. Ya, Dan Allah Maha hindah hukumnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lahul khalq wal amr. Miliknya lah penciptaan dan perintah. Tidak ada per pertentangan antara hal ini. Ya kalau dipahami empat kaidah ini dari tujuh kaidah yang kita sebutkan dan ini yang diulang-ulangi oleh Syekhul Islam ya. Untuk melihat pembahasannya mengulangi ini dan itu. Ya, ini semuanya bentuk-bentuk penegasan. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dari hal ini, dia tidak mengertinya, maka inilah yang menyebabkan terjadinya kebingungan yang kembali dengan membawa kerugian. Iya. Maka hati-hati jangan sampai seorang jatuh di dalam penyimpangan yang seperti itu. Nah, baik. Sini ada ucapan yang indah dibawakan oleh syarah dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Kaifa yatawahhamu du fitratin sahiha khilaf dalik. Bagaimana seorang yang memiliki fitrah yang benar menyangka selain daripada itu? Wahadal wujud syahidun hikmati. Dan ini alam yang ada, alam semesta yang ada adalah saksi terhadap hikmah Allah wa inayatuhu bi khalqihi atamma idayah. dan perhatian Allah terhadap makhluknya yang perhatian yang sempurna wa ma fi makhluqatihi min al-hikami wal masalih dan apa yang ada di tengah makhluknya dari berbagai hikmah dan maslahat wal manafi wal ghayat al matlubah berbagai manfaat dan tujuan-tujuan yang sangat dicari wal awakib الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحسره أكل dan akibat-akibat yang indah ya, hikmah, kemanfaatan, tujuan, akibat yang indah yang lebih besar lagi tidak bisa dicakup oleh sifat dan tidak mungkin dibatasi oleh akal jadi kalau ingin dipikirkan seluruh hal itu luas sekali pembahasannya subhanallah Kemudian beliau kembali menegaskan makam ini. Ya. Makam keimanan terhadap makhluk keimanan terhadap ciptaan Allah, syariatnya, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan masyianya. Beliau tegaskan lagi. Kata beliau, "Wa tahqiqu di fihi bi tabyini ghaurihi wa tahrirul haqqi fi fi dil haqiqati aqsa li wuradi bahrihi." ولا أسر في نظم هذه القصيدة Kata beliau, dan ini makam ini pembahasan tentang wajibnya mengimani bahwa segala takdir itu Allah yang menciptakan mengadakannya segalanya terjadi dengan kehendak Allah apa yang ditakdirkan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Ini dari makom yang agung. Pembahasan yang besar. Mentahkik membahas secara apa namanya muhakkak secara pasti dengan dalil dan hujjah menerangkan sudut-sudutnya dan menguraikan kebenaran di dalamnya dalam mengungkap hakikatnya ini adalah sebuah tujuan yang sangat penting bagi orang yang ingin masuk di dalam lautan pembahasan ini. Perhatikan ya beliau sebutkan ini lautan pembahasan. Iya. Kalau mau dicermati dan direnungi. Namun dasarnya seperti yang telah kita terangkan. Dan beliau sebutkan di sini bahwa ini lautan pembahasan. Dan kalau ingin diuraikan, wada asirun finab nabmi hadhil qasidati. Itu sulit diterangkan secara meluas di dalam nabam, dalam lantunan syair-syair ini, qasidah ini. Nah, di sini beliau sebut manzuma beliau ini dengan nama qasidah. Iya. Bihajatihi tabyina ilmi علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة ya, kenapa orang yang ingin menyelam di dalam lautan pembahasan ini mencari hakikatnya karena dia perlu penjelasan ilmu muhakkak ini yang dicari ya orang kalau belajar ilmu ilmu itu adalah ilmu apa Yang muhakkak yang pasti. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian pembahasannya, iya. Kata beliau al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naslun wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan tahqiq. Penuh dengan ketelitian, data dan argumen, nah itu ilmu. Atau dia adalah penukilan yang penuh dengan kejujuran. Nukilannya pasti, jujur. Nah, itu ilmu namanya. Selain daripada itu, itu namanya igauan orang-orang yang mengigau. Tidak jelas. Baik. Jadi beliau menerangkan bahwa seorang hamba itu perlu penjelasan ilmu yang muhakkak, ilmu yang pasti li awsafi maulana ilahil karimati tentang sifat-sifat maula kita Allah yang maha apa namanya karimah yang maha pemurah ya jadi beliau sebutkan bahwa pembahasan ini luas kalau diuraikan kenapa Ya, sebab dia terkait dengan pembahasan apa? Banyak hal. Satu, terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya kalau dibahas setiap sifat Allah digandengkan dengan hikmah, takdir dan penciptaan Allah itu luar biasa pembahasan. Panjang sekali. Menegaskan masalah ini. Demikian pula wa asma'ihil husna wa ahkami dinihi wa af'alihi fi kulli hadhil fi kulli hadhil haliqati Demikian pula pembahasan nama-namanya Al-Husna. Kalau dibahas setiap nama, maknanya apa? Kandungan dari nama itu apa? Konsekuensinya apa? Dihubungkan dengan penciptaan, kemampuan Allah, syariat, takdirnya, hikmahnya. Luas sekali pembahasannya. Jelas ya? Demikian pula wahkami dinihi, hukum-hukum agamanya. Ini pembahasan lebih pembahasan luas sekali. Coba kalau kita baca dari hukum syar'i saja, dari hukum syariat. Pada Al-Quran dan Sunnah, syariat dalam agama. Dan pada setiap pensyariatan, kita kaji apa hikmah di belakangnya. Satu saja kita bahas luar biasa. Apa hikmah solat luar biasa. Pembahasan di belakangnya. Apa hikmah zakat? Apa hikmah puasa? Apa hikmah haji? Ini pembahasan hikmah saya luar biasa. Luasnya pembahasan. Jelas ya? Jadi ini ke pembahasan kalau ingin diuraikan bagi orang yang ingin masuk di dalam lautan pembahasannya ini pembahasan panjang. Ya, dan sulit diuraikan di dalam apa? Qasidah ini. Ya beliau katakan bukan tidak mungkin, tapi sulit saya diuraikan. Itu perlu waktu. Dan beliau menjawabnya ringkas. Iya. Kemudian kata beliau wahada bihamdillahi qad bana zahiran wa ilhamuhu lil khalqi afdalu ni'mati. Dan ini segala puji hanya untuk Allah sudah tampak dengan sangat zahir. Ya. Sebab kalau diambil dari kaidah dasarnya saja, dipetik dari kaidah dasarnya, itu sudah bagus. Orang sudah bisa memahaminya secara zahir. Kalau dia masuk di dalam lautan pembahasannya, dia akan semakin yakin lagi tapi alhamdulillah yang tampak saja itu sudah cukup baginya. Dan ilham Allah kepada makhluk itu adalah nikmat yang paling afdal. Iya. Kenapa beliau isyaratkan di sini ilham Allah kepada makhluk adalah nikmat yang paling afdal? Iya. Sebab tidak semua dari makhluk diberi hidayah untuk itu. Memahaminya. Lihatlah di antara manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang bernisbat kepada Islam, ada yang menyimpan di pembahasan takdir. Dia tidak bisa pahami hal-hal ini. Padahal bahir sekali. Dari keagungan penciptaan Allah, syariatnya, hikmahnya, ya, takdirnya. Wa qad qila fi hada kitabuhu bayanun Syifa'un nufusil mariyadati. Ya. Dan telah ditulis dibahas oleh para ulama di dalam hal ini pembahasan yang banyak. Kila tihada maksudnya sudah diucapkan dalam pembahasan ini banyak pembahasan. Wa khutta kitabuhu banyak pembahasan di dalam hadis. Ya. Demikian pula di pembahasan ulama wa khutta kitabuhu dan demikian pula kitab Al-Qur'an itu tercakup di dalamnya bayanun syifaun penjelasan yang merupakan penyembuh linnufusil maridati bagi jiwa yang sakit. Jadi penjelasan dan penyembuh bagi jiwa yang sakit. Kalau jiwanya sakit, adapun orang yang beriman yang sehat jiwanya dia akan semakin bertambah cahaya di atas cahaya. Iya. Jadi itu cahaya Al-Qur'an. Begitu dia menimpa jiwa yang sakit, ada kegelapan, maka cahaya dari Al-Quran menyirnakan kegelapan, membuat jiwanya sehat. Orang yang jiwanya sudah sudah terang, sehat, maka begitu dapat cahaya, maka bertambah cahaya di atas cahaya. Bertambah cahaya di atas cahaya. Nah, dan ini dari keindahan pembahasan seputar takdir ini. Jadi kesimpulannya di sini dari uraian Syekhul Islam rahimahullah ini dasar-dasar pembahasan beliau menegaskan kaidah-kaidah pokok memahami takdir. Iya. Dan beliau sudah uraikan bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menghendakinya terjadi, Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Iya. Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya, tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir semuanya diagungkan. Ini dasar-dasar pokok yang beliau tegaskan. Dan beliau sudah isyaratkan kalau ingin ini uraiannya sebenarnya jelas. Kalau orang mencermati dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dia cerita cermati dari hukum-hukum syariat, hukum-hukum qadariyah, dari perbuatan Allah dia gandengkan semuanya akan dia pahami. Tapi itu pembahasan luas kalau seorang ingin masuk di dalam lautannya. Ya. Dan ini qasidah berat untuk diuraikan pembahasan luas itu. Jelas ya? Maka dari sini beliau sudah selesai menerangkan tentang dasar-dasar dan pijakan untuk masuk. Setelah itu beliau langsung menguraikan sudut-sudut kekeliruan orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini ada beberapa pertanyaannya yang menyimpang. Ya. Karena itu beliau katakan, "Faqauluka lima qad syaa'a mithla su'ali man yaqulu falim qad kana fil azaliyati." Maka ucapan kamu wahai penanya Ucapan kamu wahai penanya Lim kot sya'ah Kenapa? Allah menghendaki. Ya tak asalnya lima ya, cuman di sini baca lim karena ikuti kopi ya ya. Ya kalau dia bertanya, ya, misalnya kamu bertanya, kenapa Allah menghendaki kekafirannya orang kafir? Kenapa Allah menghendaki orang yang bermaksiat melakukan maksiat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah berlalu ya. Atau pertanyaan yang semisal dengan itu, itu sama saja kalau dia bertanya seperti itu, artinya sama saja kalau dia bertanya ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu ya, menakdirkan begini dan begini dahulu di azaliyah. Kenapa Allah menakdirkan begini dan begini dulu dari semenjak dahulu di penulisan takdir. Nah, itu sama saja artinya. Ya, jadi kalau sekarang ditanya, kenapa kalau misalnya dia terang-terangan berkata, kenapa Allah menakdirkan begini? Kenapa dulu Allah menakdirkan begini? Akan jelas-jelas orang teriaki dia, kamu ini sesat. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya itu sama. Ketika dia berkata, kenapa Allah menghendaki kafirnya orang yang kafir? Kenapa Allah menghendaki orang yang bermaksiat melakukan maksiat. Kenapa Allah menghendaki orang yang membunuh melakukan pembunuhan? Pertanyaan semisal ini sama saja kalau dia bertanya, kenapa Allah menakdirkan hal itu dahulu? Ya, itu sama saja. Jelas ya? Dan pertanyaan yang seperti ini kata beliau, wadaka su'alun yubtilul aklu wajahahu watahrimuhu, tahrimuhu qad jaa'ti kulli syir'ati. Dan ini soal, ini pertanyaan. Ya. Telah dibatalkan oleh akal. Telah dianggap batil oleh akal. Sisi pertanyaannya. Ya kalau dia bertanya seperti secara akal, artinya dia langsung mengeritik Allah Subhanahu wa taala. Dia mendebat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi akal itu sudah salah besar. Allah itu maha berkuasa yang maha menetapkan hukum. Bukan yang dikuasai, bukan yang dihukumi. Sehingga kalian yang menghukumi, yang bertanya kenapa dan kenapa. Iya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, tidaklah dia ditanya apa yang dia kerjakan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Nah, baik. Jadi, kalau berbicara tentang pertanyaan ini, sangat jelas sekali dari sisi akal itu adalah pertanyaan yang batil pertanyaan yang sangat batil dibatilkan oleh akal sisi lainnya dibatilkan oleh akal Allah itu maha adil jadi kalau dia tanya kalau dia maha adil tidak perlu ditanya lagi Kenapa dia mencipta begini? Kenapa dia menakdirkan begini? Kenapa dia memberi begini? Kenapa dia menahan begini? Ya. Itu pertanyaan dibatalkan oleh akal sudah. Jelas ya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau dia memberi, maka itu keutamaan darinya. Kalau dia menahan, maka itu keadilan dari sisi Allah. ketetapan milik Allah. Dia memberikan hak kepada makhluk. Memberikan anugerah kepada makhluk. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang ada hak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hujah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini sisi yang pertama ya. Bahwa ini pertanyaan dibatalkan oleh akal. Jadi akal yang sehat itu pasti menganggap ini batil pertanyaan ini. Sisi yang lain, wa tahrimuhu qad ja'a fi kulli syir'ati. Dan pertanyaan yang seperti ini pengharamannya ada pada seluruh syariat. Iya. Ada pada seluruh syariat. Sebab seluruh syariat Nabi dan Rasul iya Seluruh syariat Nabi dan Rasul ini membatalkan dari pertanyaan ini. Telah datang dalam seluruh syariat pengharaman. Perhatikan ini ya ayat-ayat di surah asy itu. Syara'alakum minad dini ma wassabihi Nuhan wa ma awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Disebutkan wasiat kepada Nabi Nuh, wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wasiat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini wakil dari para nabi. Disebutkan tidak boleh berpecah. Ya. Kemudian disebutkan Allah memilih apa yang dia kehendaki, siapa yang dia kehendaki, Allah memberi hidayah kepada siapa yang bertobat. Ditetapkan takdir pada ayat setelahnya. Kemudian diperintah untuk sama-sama berdoa, berdakwah, istiqamah sebagaimana diperintah. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah dan diperintah berlaku adil dan sama-sama menyatakan bahwa Allah adalah Rob kami dan Rob kalian tidak ada hujah antara kami dan kalian Allah yang mengumpulkan kita semua wa ilaihil masir setelah seluruh ayat itu datang firman Allah ancaman walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Orang-orang yang menghujjah Allah, mendebat Allah setelah diistijabah baginya. Hujjahnya adalah dahilah, sirna. Iya, di sisi Rabb mereka. Dan untuk mereka kemurkaan dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Maka ini pengharaman ber, mendebat seperti ini, bertanya seperti ini, itu ada di dalam seluruh syariat. Ada di dalam apa? Seluruh syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini. Iya. Dan itu tampak kalau diperhatikan dari syariat para nabi dan para rasul. Tampak apa yang beliau sebutkan. Iya. Jadi pertanyaan yang seperti ini, kesimpulannya bahwa pertanyaan yang seperti ini, si penanya bertanya, kenapa Allah menghendaki begitu? Kenapa Allah menghendaki kafirnya orang kafir? Bermaksiatnya orang maksiat? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak boleh secara syar'i, hukumnya haram pada segala syariat. Dan dari sisi akal itu pertanyaan pertanyaan yang bertentangan dengan akal. Kok dia bertanya kepada Allah yang Maha Memiliki? yang maha berkuasa, tidak ada seorang pun berkuasa terhadapnya. Maha menetapkan hukum, tidak ada yang keluar dari hukumnya. Ini tidak masuk akal hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wafil qawni taksisun takhsisun yadullu man wafil qawni taksisun takhsisun wafil qawni taksisun kathirun takhsisun yadullu man lahu naw'u aqlin أنه بإرادته وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرته Nah, sini beliau membantah dari sisi pendalilan akal. Ini beliau masuk yang membantah ucapan-ucapan orang-orang filsafat di dalam hal ini. Iya. Ya, sekarang beliau mengatakan bahwa di alam ini banyak sekali dari hal-hal yang sudah dikhususkan beraneka ragam bentuknya iya antara manusia yang ditinggi dan direndahkan kemudian bangunan saja ada gunung yang tinggi ada lembah yang rendah ada tanah yang datar ada yang besar ada yang kecil ada yang bersambung, ada yang bersendirian, ada yang berwarna begini, ada yang berwarna begitu, ada yang dia sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu. Ini kan pengkhususan pengkhususan. Iya. Jadi kalau itu terjadi tanpa kehendak, itu tidak mungkin. Kok bisa berbeda-beda terjadinya? Kalau tanpa kehendak itu, dari sisi akal, terjadi begitu saja mungkin sama semua bentuknya. Jelas ya? Tapi ini subhanallah terjadi dengan urutan, dengan rapi, dengan penuh hikmah, ya, hal yang mencengangkan akal. Keajaiban-keajaiban dari makhluk dan ciptaan Allah. Luar biasa. Maka tidak mungkin seluruh itu terjadi tanpa kehendak dari Allah. Begitu. Jelas ya? Maka di sini kata beliau taksis adanya penentuan pada penciptaan, pengkhususan dalam hal yang dicipta oleh Allah. Ini beda bentuknya dengan lain. di ya, sana lebih daripada yang lainnya. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Kalau dia punya akal, ya, dia punya akal, dan dia lihat dengan seksama, maka dia pasti meyakini bahwa itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemampuannya. Iya. Dan ini seakan-akan beliau isyaratkan bantahan. Dalam dua bait syair ini, beliau ingin membantah tiga kelompok dari orang-orang ahli filsafat. Iya. Tiga kelompok dari orang-orang apa? ahli filsafat. Sebab orang-orang filsafat ya, di dalam hal ini mereka ada apa namanya tiga pendapat ya ada tiga madhab madhab yang pertama yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam ini itu melakukannya berdasarkan tabiat saya dan berdasarkan sesuatu yang mesti saja. Dan ini dari kebatilan yang batil. Sudah dibantah oleh Syekhul Islam. Dan ini dia katakan bahwa alam terjadi begitu saja terjadi secara alami dengan tabiatnya. Makanya hati-hati ya. Pembahasan-pembahasan filsafat itu naudzubillah bisa membawa seorang kepada kekufuran, mengingkari yang mencipta. Iya. Itu kalau dibaca di buku-buku pelajaran, kan disebut itu. Alam itu terjadi dengan proses kan. Tadinya bagaimana, bagaimana, bagaimana, nanti kemudian menjadi apa? Menjadilah alam tersebut. Ya sama Adam. Ya, darinya dari kera kemudian berubah-berubah menjadi apa? Menjadi manusia. Nah, ini teori orang-orang yang apa? Orang-orang ahli filsafat. Sebab mereka itu tidak mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan kemampuan Allah dan kehendak Allah. Mereka tidak berkata seperti itu. Mereka berkata terjadi dengan sendirinya. Terjadi secara alami. Iya. Terjadi dengan apa? karusan tadi bisa ditolak sudah. Jadi tidak terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Dan ini dari kekufuran yang nyata. Dasarnya karena dia mengingkari kudratullah, kemampuan Allah, mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan kehendak Allah dan mengingkari bahwa segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Itu dasar kekufurannya. Jelas ya? Dalam pembahasan ini. Jadi ini mewarnai banyak pemikiran manusia, naudzubillah. Kalau terjadi gempa itu, terjadi tsunami apa segala macam, sebagian mereka berkata ini karena ada pergeseran lempengan-lempengan bumi. Ya. Maka terjadilah gesekan, terjadilah apa? Hal tersebut Ya. Jadi semata mengatakan bahwa gempa, tsunami semata karena proses alami terjadinya, yaitu ucapannya orang-orang filsafat. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Itu terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah terjadinya. Betul, dari proses alami dia sebagai sebab. Sebagai sebab. Tapi yang menentukan terjadinya itu terjadi dengan kehendak dan apa? Keinginan Allah. Itu akidah yang benar seperti itu. Iya. Akidah yang benar. Karena banyak hal yang terjadi, Iya. Banyak hal yang terjadi, musibah yang ditimpakan kepada manusia itu di luar dari akal, tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Coba lihat kaum Nabi Nuh dibidasakan. Dari mana datangnya air itu? Bagaimana dia buat proses ilmiah? Coba dia pikirkan. Dari mana datangnya air? Bisa menutupi seluruh dari bumi. Menenggelamkan seluruh isi bumi. Dan tidak ada yang tersisa kecuali yang di atas perahu. Nah, maka sebagian dari pembahasan-pembahasan akal yang dipakai oleh manusia itu harus diketahui bahwa itu dari kekurangan mereka di dalam berpikir. Ya. Nah itu umumnya yang terjadi di kalangan orang-orang yang kafir umumnya dia merasa sama pikirannya dengan orang-orang yang tidak percaya adanya adanya Tuhan. Orang-orang di Jepang itu ketika terjadi tsunami ya berbagai proyeknya hancur ya. Mereka heran kok bisa proyek saya hancur padahal dari sisi kalkulasi sudah dikalkulasi walaupun kena tsunami bagaimana tidak bisa goyang ya. bagaimana bisa sampai mereka orang-orang yang kufur kepada Allah tidak tidak percaya adanya yang mencipta nah jelas ya maka seorang hamba dia tahu bahwa alam ini apa yang terjadi? Semuanya itu terjadi dengan kehendak dan irada. Nah, madhab yang kedua dari madhab orang-orang filsafat wa isdaruhu wa, is, wa isdaruhu an wahidin ba'da wahidin. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa wajib berwujud itu cuma satu. Yang wajib ada cuma satu. Iya. Dan yang keluar dari satu ini hanya satu juga. Yang keluar dari satu ini hanya satu juga. Iya. Jadi yang keluar dari satu itu hanyalah satu. Jadi kalau keluar darinya lebih dari satu, ya kalau dikatakan keluar darinya ada yang berbeda dengan satu itu, ya maka itu artinya akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman. Berbilangnya yang keluar. Dan ini mustahil. Yang satu itu menjadi banyak. Kata mereka. Iya. Dan ini dari pembahasan-pembahasan apa namanya? Akliyah yang kalau dibahas dari sisi akal, mereka juga ribet di dalam hal ini. Ya. Akalnya yang tidak benar. Kemudian madhab mereka yang ketiga, awil kau lebih tajwidi atau dia berkata bit tajwid. Boleh semuanya. ya Nah, Jadi kalau mereka katakan kita ini disiksa oleh Allah karena Allah menciptakan pada kita hal itu, maka itu boleh. Iya. Maka itu boleh, kata mereka. Kita disiksa itu karena itu boleh. Jadi mereka berkata tajwid, pembolehan. Seakan-akan itu bukan ketetapan Allah. Bukan kehendak Allah. Sama dengan yang kedua juga seperti itu. Keluar dari satu, hanya lahir satu. Hanya disebut konsekuensi keluarnya. Seakan-akan terjadi begitu saja bukan dari apa? Ketetapan Allah bukan dari takdir. Dan ini semuanya kata ibunda Taimiyah ramyatu hira adalah bentuk dari kebingungan. Mereka bingung. Iya, dan ini dari apa namanya? ke Syekhul Islam rahimahullah taala dalam merinci kekeliruan. Ya, di dalam merinci apa namanya? pendapat-pendapat yang keliru di dalam madhab ahlul batil. Jadi orang-orang filsafat aja beliau uraikan Kekeliruan pemahaman mereka. Kemudian kata beliau wala raiba fi ta'liqi kulli musabbabin bima qablahu min illatin mujibai mujibiyati. Nah, ini bantahan ya untuk tiga madhab filsafat itu tadi. Walaupun sudah ada bentuk bantahan yang pertama semuanya terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Kata beliau tidak ada keraguan, la raiba fi ta'liqi kulli musabbabin. Tidak ada keraguan tentang hubungan setiap sebab yang terjadi bima qablahu dengan sebab yang memunculkannya min illatin mujibiyatin adanya alasan yang mengharuskan hubungan yang mengharuskan itu tidak diragukan jadi penetapan adanya sebab penetapan adanya sebab hubungan antara sebab dan akibat jadi ada sebab ada akibat, ada yang dimunculkan oleh sebab. Itulah akibat namanya. Iya. Sebab akibat ini itu tidak diragukan. Punya hubungan di dalam syariat. Ya, jelas ya? Punya hubungan di dalam syariat. Ya. Tidak diragukan. Tapi harus diketahui bahwa seluruh bali kata beliau bali sya'nu fil asbabi asbabun ma tara wa isdaruha an hukmi mahdil masyiati. Bahkan yang menjadi pokok di dalam sebab itu ya harus diketahui sebab apa yang terlihat dan sebab-sebab itu keluar semuanya berdasarkan hukum dari kehendak Allah. Betul sebab itu ada. Ada hubungan sebab akibat, betul. Iya. Jelas ya? Jadi seperti tadi saya beri contoh tsunami itu, pergeseran lempengan-lempengan bumi misalnya. Kalau memang dari sisi penelitian itu ada seperti itu, hubungan sebab akibat kita katakan betul itu hubungan sebab akibat. Tapi itu terjadi karena apa? Karenanya, karena dianya sendiri atau karena kehendak Allah dan takdir Allah? Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Pasti terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Nah, begitu mana bantahan Syekhul Islam di sini. Jadi sebab itu ada dua macam ya, ada sebab apa namanya? kodaria dan ada sebab syariah. Ada sebab qadariyah. Dalam penakdiran memang seperti itu terjadinya. Sebab qadariyah. Iya. Sekarang saya ambil palu. Saya ambil paku. Saya simpan di atas pakunya, saya simpan di atas meja. Saya pukul palunya di atas paku. Pakunya menembus apa? Meja. Ya. Sekarang paku sudah masuk menembus meja. Apa sebabnya? Masuk sendiri? Tidak, ini ada hubungan sebab akibat. Palunya dipukul. Dan ini sebab apa? Qadariyah. Ya. Rumah dibakar pakai api, terbakar, hangus rumahnya. Itu sebabnya jelas, dibakar pakai apa? Pakai api kan begitu. Hubungan sebab akibat itu jelas ada, ditetapkan. Ada yang tampak bahir pada setiap orang dan kadang ada yang tidak bahir. Ya seperti sekarang ini misalnya ya. Orang naik mobil misalnya. Ya, cuma pakai remote saya terbuka apa namanya? pintunya. Kuncinya. Ya, ini di kalangan orang-orang di kota biasa, tahu mereka. Tapi orang-orang yang tinggal di gunung sana, kalau diperlihatkan, oh dibilang, oh sihir ini, kok bisa seperti itu? Apalagi kalau dia datang kepada yang lebih canggih lagi, pakai setelan suara, ya pintu, ya gerbang, hanya pakai setelan suara saja. Begitu dengar suara pemiliknya, buka sendiri. Ya, bisa-bisa orang-orang di Dayak itu kalau turun, ya, pemiliknya berkata buka, langsung terbuka. Wah, sakti orang ini. Ya. Ini karena dia tidak tahu ada hubungan sebab akibat, tapi tidak apa? Tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Ya. Program sudah diprogram, itu kan hubungan sebab akibat tapi tidak nampak. Nah, ini masuk di dalam pembahasan apa? Qadariyah. itu ditetapkan dalam syariat ada tidak diingkari. Ada sebab syariah, Sebab secara syar'i seorang berobat di, di, dia, dia sakit diperintah berobat secara syar'i. Berobat sembuh. Seorang sakit dirukyah pakai Al-Qur'an sebab syar'i. Dia sembuh. Itu sebab syar'i, ditetapkan oleh syariat, tidak ada masalah. Jelas ya? Dan itu ada di dalam agama kita, hubungan sebab akibat. Tapi bersandar <coughs> ya, semata <coughs> bersandar semata pada sebab ya, dia nafikan Allah Subhanahu wa taala itu kekafiran. Dan semata dia bersandar kepada takdir tidak mengambil sebab itu adalah hal yang bertentangan dengan akal. Ya. Orang yang benarnya dia mengambil sebab dan beriman kepada apa? Takdir. Nah, itu yang benarnya. Jelas ya? Maka di sini sebagai bantahan alam ini terjadi, kalaupun ada proses, ada ini, maka kalau sebab, hubungan sebab akibat mungkin itu ada, tapi harus diketahui semuanya pasti terjadi dengan kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sini beliau ingin menegaskan ya, bahwa keimanan kepada takdir itu mengimani takdir bahwa dia meyakini juga bahwa segala sesuatu itu itu terjadi ada sebab-sebabnya. Ada sebab syar'i dan ada sebab apa? Qadari. Tapi seluruh hal itu tidak keluar dari apa? Kehendak Allah, tidak keluar dari penciptanya, tidak keluar dari hikmahnya. Tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini jelas sekali ya. Jelas sekali. Pada banyak perkara. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah. Jadi setelah Nabi terangkan semuanya dengan takdir, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah nattakilu? Tidakkah kita tawakal saja terhadap ketentuan takdir, meninggalkan amalan? Kata Nabi, eh, malu fakullun muyassarun lima kalah. Beramallah kalian, ambil sebab. Beramal kalian pada segala karena setiap dari kalian dimudahkan menuju apa yang diciptakan. Amma man kana min ahli sa'ada fasayuyassaru li amali ahli sa'ada wa amma man kana min ahli syaqawa fasayuyassaru li amali ahli syaqawa. Adapun siapa yang dari orang yang beruntung akan dimudahkan kepada golongan kepada amalan golongan orang-orang yang beruntung. Adapun siapa yang dari golongan merugi akan dimudahkan pada golongan orang-orang yang merugi. Kemudian Rasulullah membaca ayat. Iya. Fama man ata taqa wa saddaqa bil husna yassiruhu lil yusra. Disebutkan sebab, mengambil sebab. Dimudahkan kepada al yusra itu takdirnya. Allah berikan padanya al yusra kemudahan surga. Tapi diambil sebab, dia bergemar memberi, gemar berbagi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya husna. Tiga sebab dia lakukan. Sebagaimana wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebagaimana dia masuk ke dalam al-usra, ke dalam neraka, itu ada sebabnya. Disebutkan tiga sebab. Dia bakhil, merasa dirinya cukup, angkuh, sombong, mendustakan adanya apa? Al-husna. Jelas ya? Baik, maka segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebagaimana Allah memberi hidayah, itu ada sebab yang dia lakukan dia mendapat hidayah. Sebagaimana dia disesatkan oleh Allah karena ada sebab-sebab kesesatan yang dia lakukan, maka dia tersesat. Iya. Sebagaimana kalau Allah membantunya memudahkannya, ada dari sebab-sebab yang dia lakukan sehingga dia dimudahkan. Hatinya mendapat hidayah, ya, dihidupkan oleh Allah karena ada dari sebab-sebab yang menghidupkan dan memberi hidayah kepada hati yang dia lakukan. Iya. Jelas ya? Demikianlah segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Itu ditetapkan. Tapi ingat bahwa seseorang itu dia tidak bersandar kepada sebab. Iya. Tidak hanya bersandar kepada apa? Kepada sebab, tapi dia juga bertawakal kepada Allah. Dia tahu Robnya ada yang menakdirkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah menjalani sebab, lalu terjadi apa yang terjadi, maka dia beriman sepenuhnya. Itu dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini banyak sekali ya kalau diuraikan tentang dalil-dalil akan hal ini banyak sekali. Bagaimana dari sebab-sebab yang dilakukan yang memberikan hubungan akibat pada akibatnya ada hubungan antara sebab dan akibat tersebut Ya, tapi sekali lagi pokok yang ingin ditekankan di sini oleh penulis ya bahwa hubungan sebab akibat itu alasan terjadinya sesuatu itu adalah hal yang kita tidak berselisih di dalamnya. Kita semuanya mengakuinya. Tapi menjadi permasalahan bahwa segala terjadi segala sesuatu yang terjadi sebab dan akibat tersebut itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ciptaan dan apa hikmahnya. Itu saja pokoknya. Baik, selesai sudah. Di sini beliau bahas satu syubhatnya.